Karena darah ini yang keluar dari rahim perempuan. Yang pertama yaitu darah haid. Darah haid, darah yang keluar dari rahim perempuan. Bukan dikarenakan sakit. Kan tetapi merupakan kebiasaan wanita dan ini adalah merupakan alamat bahwa wanita itu telah balighah dengan headnya tadi. Yang kedua darah nifas. Darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Kenapa dinamakan nifas? Karena perempuannya tanafas bernafas lega setelah mengandung sembilan bulan lamanya kemana-mana dibawa tidur tempat satu ke tempat yang lainnya sehingga ketika keluar dia tanafas merasa lega sehingga darah yang dinamakan darah setelah keluar darah melahirkan yaitu darah nifas Tampakan darah, darah nifas. Dan darah nifas di sini hukumnya sama seperti haid. Akan disebutkan bahwa hukumnya sama seperti haid, tidak sholat, tidak berpuasa, dan tidak boleh suaminya untuk menggaulinya. Kemudian yang ketiga adalah darah istihadah. Ini darah yang keluar dari rahim perempuan yaitu darah damul fasad. Darah penyakit. Bukan dikarenakan kebiasaan manusia. Bukan dikarenakan kebiasaan wanita. Nah. Dikarenakan darah yang keluar dari pembuluh darah. Nah. Dan di sini akan kita sebutkan Perbedaan antara darah haid juga dengan darah istihadah. Nah. Dan bagi kita semuanya mempelajari hal seperti ini adalah pelajaran yang penting sekali. Karena kalau kita mempelajarinya, kita akan mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang permasalahan ini. Bahkan para ulama seperti Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih beliau mempelajari masalah yang berkaitan tentang masalah had di sini dikatakan selama 15 tahun. Kenapa? Karena timbul pertanyaan-pertanyaan masyakil-masyakil yang berkaitan tentang permasalahan hab. Dan banyak sekali. Sehingga para ulama mempelajarinya. Bagaimana keadaan wanita? Headnya paling banyak, sedikit. Atau umur minimal, head dan maksimalnya. Dipelajari semuanya oleh para ulama. Perbedaannya antara darah head, darah istihadah. Dipelajari semuanya oleh para ulama. Sehingga mereka mengatakan, para ulama menyebutkan, kita sudah head duluan sebelum perempuan head. Apa makna ini? Mana kalimat ini bahwa para ulama sudah mempelajari dengan sedetail-detailnya masalah ini. Karena suka timbul soal-soal dari wanita. Karena satu wanita dengan wanita yang lain berbeda kebiasaannya. Ada yang sebentar headnya, ada yang banyak. Ada yang tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah sehingga yang dimana dia wajib untuk sholat wajib untuk berpuasa dia meninggalkan puasanya meninggalkan sholatnya padahal bukan darah haid tapi darah istihadah karena darah istihadah boleh seorang suami untuk mencampuri istrinya ketika istrinya mengalami darah istihadah dan wanita yang mengalami darah istihadah wajib berpuasa, wajib untuk sholat. Karena darah biasa. Apa darah? Darah penyakit. Bukan darah kebiasaan. Kala nah. kita baca khas fikih yang berkait tentang masalah haid yang pernah kita bahas dikatakan oleh al allah Syekh Saleh Fauzan Allah taala bahwa perempuan-perempuan yang haid itu ada perkara-perkara yang harus ditinggalkan yang diantaranya sholat berpuasa Dan juga masalah yang berkait tentang head perempuan mengobok puasanya akan tetapi sholat tidak perlu untuk mengkotoknya nah, dan juga tidak boleh untuk suaminya mencampurinya nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wala taqrabuhudna hatta yathurna. Yathurna di sini yaitu sudah suci. Sudah suci dan sudah mandi. Karena suka timbul pertanyaan, bolehkah seorang suami menggaul istrinya yang sudah suci dari headnya tapi belum mandi? Nah, maka jawabannya, nah ya just tidak boleh. Karena firman Allah Subhanahu wa taala wala taqrabuhunna hatta yathurna mana yathurna di sini sudah suci, sudah mandi. Dari mandi janabah. Baru suaminya boleh untuk mencampur istrinya. Sedangkan berhenti masa haidnya dan belum mandi suci, tidak boleh suaminya untuk mencampurinya. Qala hafizahullah ta'ala Baik, di sini tanbih ham ada tambahan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala masail yang berkait tentang haid tentang perempuan yang suci dari masa haidnya tanbih di sini insyaallah dibaca pada pertemuan berikutnya minggu depan hari ini kita masuk terlebih dahulu pada pembahasan yang berkaitan tentang istihadah dan juga hukum-hukum yang berkaitan tentang istihadah. Qala hafizahullah ta'ala al-istihadah. Al-istihadah sayalanud dam fi ghairi waqtihi ala sabili an-nazif min irqin yusamma al-azil. Dikatakan oleh hafizahullah taala istihadah yaitu darah yang keluar fi gair waktihi yang bukan pada waktunya. Waktunya tidak menentu. Berbeda dengan darah haid. Ada kebiasaan-kebiasaan wanita dia mengetahui dari kebiasaan berapa hari ketika keluar darah haid. Sedangkan darah istihadah di sini disebutkan fi ghairi waktihi bukan pada waktunya. Ala sabilin najis yaitu yang keluar dengan terus-menerus. Keluar terus-menerus. Min irkin dari pembuluh darah yusamma al-azil yang dikatakan dinamakan al-azil. Nah. Dikatakan oleh Syekh Basam rahimahullahu taala bahwa darah istihadah dengan darah haid kalau darah istihadah itu keluar di bagian bawah rahim bukan di dalam rahim bagian bawahnya dari rahim perempuan. Sedangkan darah haid keluar dari bagian yang terdalam dari rahim. Nah, ini untuk membedakan mana darah haid, darah istihadah. Bahwa darah istihadah yaitu darah yang keluar dari bawah rahim. Bawah barwa rahim. Sedangkan darah haid di dalam rahim. وقال حفظ الله تعالى mustahala امرها مشكل لاشتباهه دم الحيض بدم الاستحاضة فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت Wal mustahadah amruha muskil. Istihadah ini perkara yang muskil. Perkara yang sulit. Perkara yang banyak pertanyaan dari kaum wanita. Kenapa? Karena persamaan ada persamaan antara darah haid dengan darah istihadah. Kadang ada wanita yang tidak bisa mengetahui perbedaannya syak ragu ini darah haid apa darah istihadah. Nanti kita akan sebutkan keadaannya seperti ada tiga keadaan perempuan yang mengalami al-istihadah. Liistibahi damil haid bidamil istihadah. Karena sulit dibedakan antara darah haid dengan darah istihadah. faidah kana damu yanzilu minha bi istimrar au ghalib al-waqt. Famal famal تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة dikatakan hafizahullah taala Faidah kana dam yanzil minha bistimrar apabila darah yang keluar bistimrar darah yang terus menerus au ghalib au ghalib waqt atau kebanyakan waktu dari istihadah keluarnya famadza alladhi ta'tabaru minhu haidan famadza alladhi ta'tabiruhu istihadatan maka mana yang dianggap darah haid mana yang dianggap darah istihadah nah la tatruku min ajlihi shaum was salah dan tidak meninggalkan di mana tidak ditinggalkan puasa dan salat perempuan yang mengalami istihadah. Fa innal mustahadah yu'tabaru laha ahkam tahirat. Karena mustahadah perempuan yang mengalami istihadah maka dia mempunyai hukum-hukum perempuan yang suci. Dia salat dia berpuasa, boleh suaminya untuk menggaulinya sama seperti perempuan-perempuan yang suci yang lainnya. Dan istihalah dengan haid berbeda hukumnya. Binaan ala zalik fa'inal mustahad laha salatu halatin. Dengan ini, bahwa perempuan yang mengalami istihadah, dia ada tiga keadaan Ada tiga keadaan wanita yang mengalami istihadah. Yang pertama, an takuna laha 'adatun ma'rufatun ladaiha qabla isabatiha biistihadah. بأن كانت قبل استحاضة تحيد خمسة أيام atau thamaniyata ayamin mathalan di awal syahri atau wasatihi dikatakan hafizahullah taala yaitu keadaan yang pertama keadaan yang pertama perempuan yang mengalami istihadah yaitu dia yang mempunyai kebiasaan ma'rufah yang diketahui baginya sebelum dia mengalami istihadah, tahu dia kebiasaannya. Biangkanat qabla istihadah tahid khamsata ayyam atau thamaniyata ayyam. Sebelum istihadah itu dia haid duluan. Lima hari atau delapan hari masalan. Permisalan. Fi awal syar atau wasatihi pada permulaan bulan atau pertengahan. Ini keadaan yang pertama, perempuan yang mempunyai kebiasaan mengetahui keadaannya sebelum istihadah. Seperti apa kebiasaannya yang dia ketahui sebelum istihadah? Dia head duluan. Head lima hari atau delapan hari di awal bulan atau di pertengahan bulan. Fata'rifu adadaha wa waqtaha. Fahadihi tajlisu qadra adatiha. Maka dalam keadaan ini dia mengetahui berapa jumlahnya dan mengetahui kapan waktunya. Fahadihi tajlis qadra adatiha maka dalam keadaan seperti ini dia berdiam diri dari keadaannya wa tad'u shalah wasyam wa tu'tabaru ahkamul Dia meninggalkan salat, meninggalkan puasa dan dianggap darah yang keluar darah haid. yakni haid duluan setelah itu darah istihadah Misalkan di bulan yang pertama, awal bulan. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 5 dia head. Setelah dia head kebiasaannya dalam setiap bulan 5 hari atau 8 hari. Setelah itu keluar darah istihadah. Berarti dia tahu sebelum istihadah dia head duluan. Nah, dalam keadaan seperti ini, Dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala, maka lima hari tadi, delapan hari tadi, yang dimana dia haid, maka dia hukumnya hukum haid. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Waktu ahkamul haid. Faidan tahat adatuha, ightasalat wa Apabila sudah selesai masa kebiasaannya, maka dia mandi, kemudian setelah itu sholat. Nah. Wa'atabaratiddam dam al-baqi dam al Dan darah yang sisa, darah yang tersisa, dinamakan darah istihadah. Nah, ini keadaan yang pertama. Berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, Wasallam, hadis Ummu Habibah, Nabi mengatakan, Umkuti, qadra ma kanat tahbisuki haidatuki, thumma ghtasili wa salli. Rahu Muslim. Nabi mengatakan kepada Ummu Habibah, berdiamlah. yakni selesaikan masa haidmu Umkuthi qadra ma kana tahbisuki haidatuki. yakni berdiam dirilah selama masa haid menahanmu. Summa ightasili wa salli. Kemudian setelah suci, salatlah, mandilah dan salatlah. Wa qali sallallahu alaihi wa wasallam li Fatimah binti Abi Hubeish dan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubeish. Inna dzalika irqun. yakni darah yang tersisa setelah darah haid adalah darah irqun, darah penyakit. Bukan darah haid. Walaisa bihaidin. Faida akbalat haidatuki fada'is sholah. Apabila datang telah tiba masa haid maka tinggalkanlah solat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang pertama yaitu keadaan perempuan yang mempunyai kebiasaan dan mengetahui bahwa darah istihadah itu keluar setelah darah haid. Nah. Keadaan yang kedua, illam yakun laha adah ma'rufah apabila perempuan tidak bisa mengetahui atau tidak mempunyai kebiasaan yang rutin. Lakinna damaha mumayyiz. Akan tetapi darahnya bisa dibedakan. Ba'dhuhu yahmilu sifatul hayd bi al aswad wa sakhinan sebagian ada sifat dari sifat darah haid yang diantaranya biayakuna aswad warnanya hitam hitam-hitaman pekat wasakhinan sakhinan sangat kental keadaan kedua yaitu perempuan yang tidak mempunyai kebiasaan yang rutin dalam keadaan seperti ini dan dia bisa mengetahui mana darah haid, mana dari istihadah. Al-Alama Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih menyebutkan di dalam Syahrul Mumti perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid yang diantaranya dikatakan oleh Syekh Ibnu rahmatullahi taala alaih ada empat sifat dari warna dari kentalan dari baunya dan juga dari membeku. Yang pertama al warna. Al-Alama Syekhul Utsaimin menyebutkan bahwa damul haid warnanya aswad hitam. Berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi wasallam, hadis yang insyaallah kita akan baca hadis Fatimah binti Abi Hubeish. Nabi mengatakan, bahwa darah haid fa innahu aswad yu'raf. Warnanya hitam diketahui. Sedangkan darah istihadah ahmar. Darah istihadah warnanya merah seperti darah-darah biasa. Ini perbedaan yang pertama yang dikatakan oleh al alama Syekhul Zamin fi Syahrul Itu dari warna darah haid aswad yang kedua uh, apa darah haid aswad, sedangkan dari istihadhah ahmar. Yang kedua dari kekentalan. Dikatakan oleh Allah Syekhul Thamin fi syahrul mumti' bahwa darah haid sakhin, ghalib. Apa makna sakhin ghalib? Yaitu kental. Sangat kental. Wal istihadah raqiq Sedangkan darah istihadah encer. Intinya istihadah seperti dengan seperti darah-darah yang biasa. Istihadah seperti darah biasa. Nah, dari kekentalan bahwa darah istihadah rakik biasa. Encer. Ini yang kedua. Yang ketiga dari raihah baunya Dikatakan oleh Syekh Muhammad rahmatullahi taala alaih bahwa damul hayat mungkin baunya menyengat. Bau tidak sedap yang menyengat. Sedangkan darah istihadah ghair mungkin. Baunya tidak menyengat. Yang keempat, Dikatakan oleh Allah Syekhul Thamin rahmatullahi taala alaih bahwa damul haid la yatajammad tidak menggumpal Kenapa? Dikatakan oleh Syekh Thamin karena darah haid sudah menggem, sudah menggumpal di dalam rahim perempuan. Sudah menggumpal. Kemudian ketika sudah menggumpal di rahim perempuan keluar. Keluar dan akan keluar terus menerus. Kebiasaan wanita bahwa pertama kali dia mengalami masa haid itu akan keluar dalam jumlah yang cukup banyak. Kenapa? Karena menggumpal. Menggumpal kemudian pecah keluar dia dengan derasnya. Dan Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih mengatakan fala yaud Maka dia tidak akan kembali menggumpal kembali karena sudah menggumpal di di dalam. Sehingga apabila sudah keluar tidak akan menggumpal kembali. Kenapa? Karena sudah mengumpal di dalam. Sudah membeku di dalam, sudah mengumpal. Kemudian pecah dan akan keluar. Sedangkan darah istihadah dia tajammad dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin ya tajammad kenapa? Li'annahu damu irqun karena darah yang keluar dari pembuluh darah. hmm. sedangkan darah istihadah ya tajammad. Taib. Keadaan yang kedua yaitu perempuan yang tidak mempunyai kebiasaan yang rutin akan tetapi dia bisa membedakan mana darah istihadah, mana darah terakhir. Di sini sebutkan bi ayyakuna aswad au sakhinan bahwa darah haid aswad yang berwarna hitam wasakhinan dan sangat kental. Au lahu atau darah haid lahu yang dia mempunyai bau yang tidak sedap. wabakiyatuhu la tahmilu sifat al-hid. Sedangkan sisanya yang lainnya tidak ada sifat haid. Tidak ada sifat darah haid. Seperti apa? Bi ayyakuna ahmar. Warnanya merah. Laisa lahu raihah. Tidak ada baunya. Nah, wala sakhinan dan juga tidak mengental fa fi hadhil halah ta'tabiru ad-dam alladhi yahmilu sifatul haid haydan wa tajlisu wa tad'u shalah was-siyam dalam keadaan ini maka darah yang dianggap darah haid ketika seseorang mengetahui sifatnya maka dalam keadaan seperti ini dikatakan oleh Syaikh Saleh Hafizahullah taala, "Fatajlisu wa wasyam." Maka dia berdiam diri, meninggalkan solat dan meninggalkan puasanya. Kenapa? Karena tadi warnanya hitam. Kemudian dari kekentalannya sangat kental. Timbul bau yang tidak sedap Berarti yakin bahwa itu darah haid. Ketika dia yakin itu bahwa darah haid, bisa mengetahui perbedaan darah haid dengan darah istihadah, maka dalam keadaan seperti ini, ketika dia mengetahui itu darah haid, maka tinggalkan salat, tinggalkan puasa. Taib. Qala hafizahullah taala wa tu'tabaru ma'adahu istihadah. Dan yang dianggap darah istihadah maka itu istihadah Taghtasil inda nihayah alladhi yahmilu sifat al-haid. Dia mandi di akhir ketika dia mengetahui darah sifat haid. Contohnya perempuan ketika dalam masa haid ternyata di hari ketujuh darahnya beda. Warnanya merah baunya biasa. Maka dalam keadaan seperti ini dia mandi. Kenapa? Karena sudah selesai dari masa haidnya. Darah yang masih keluar itu adalah darah istihabah. Bagaimana mengetahuinya? Dari sifat-sifatnya, dari warna, baunya, kekentalannya, dia mengetahui mana darah haid, mana darah istihabah. Di sini sebutkan Taghtasil inda nihayatul ladhi yahmilu al haid. Dia mandi di akhir yang dia mengetahui dari sifat haid wa tusalli wa tasum. Dia salat dan dia berpuasa wa tu'tabaru tahiran. Dia dianggap sudah suci walaupun masih keluar darah haid. Afwan, walaupun masih keluar darah istihadah. Dia sudah suci walaupun masih keluar darah istihadah. Nah, karena darah istihadah, wanita yang mengalami darah istihadah dia melakukan hal-hal yang dilakukan wanita yang suci, salat, berpuasa. Liqali sallallahu alaihi wa wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh "Ila kana damul haid fa innahu aswad yu'raf fa am fa amsiki 'an salah Sebagaimana dari hadis Nabi sallallahu wasallam yang beliau katakan kepada Fatimah binti Abi Hubeish, "Idza kana damul haid, apabila darah haid, fa innahu aswad yu'raf." Warnanya hitam diketahui. Fa amsiki 'anis shalah, maka fa amsiki 'anis shalah. yakni janganlah melakukan salat. Kenapa? Karena darah hayat. Faidahkan al akhir apabila yang lain yani warnanya bukan warna hitam tapi warnanya merah yang lain Fatawabba'i wa salli maka sholatlah, maka berwudulah dan sholatlah. Rahu Abu Daud wan Nasai dan disahkan oleh Hibban wal Hakim Fafihi anal mustahadah ta'tabiru sifat dam fatumayiz biha bainal haid wa ghairihi bahwa darah istihadah mengetahui sifat dari darahnya bisa dibedakan antara haid dan juga darah yang lainnya ini keadaan yang yang kedua Taib. keadaan yang pertama dan keadaan yang kedua saya ulangi keadaan yang pertama perempuan mengetahui kebiasaannya bahwa darah istihadah keluar setelah darah haid di awal bulan atau di pertengahan. Tanggal 1 sampai tanggal 7 atau sampai tanggal 8 haid. Setelah itu dia tahu setelahnya itu darah istihadah. Maka dalam keadaan seperti ini ketika sudah selesai haid mandi. Dan darah yang keluar itu darah istihadah. Keadaan yang kedua Perempuan yang tidak mempunyai kebiasaan yang rutin. Tapi dia bisa membedakan mana darah haid, mana dari istihadah. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika dia mengetahui sifat darah haid, maka tinggalkan sholat, tinggalkan puasa. Dan ketika dia mengetahui keluar darah haid, eh, sifat dari sifat darah istihadah, maka dia mandi karena sudah selesai dari masa haidnya, dia mandi, sholat dan berpuasa. Dan darah yang keluar adalah darah istihabah dengan sifat-sifatnya. Karena dia telah mengetahui dengan sifat-sifatnya. Taib, keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga yaitu perempuan yang tidak mengetahui kebiasaan, tidak mempunyai kebiasaan, dan tidak bisa dibedakan mana darah haid, mana darah istihabah. الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر dikatakan hafizahullah taala bahwa wanita yang tidak mempunyai kebiasaan yang rutin dan juga tidak terdapatnya sifat dari sifat darah haid dari yang lainnya fa inna tajlis ghalibal haid sitata ayyam au sab'ata ayyam min kulli syahr apabila tidak ada perbedaan tidak mempunyai kebiasaan maka dia menghitung masa head dengan kebiasaan para wanita. Berapa? Sittata ayyamin au sab'ata ayyamin. Enam atau tujuh hari. Fi kulli syahrin. Dalam setiap bulan. Lianna hadihi adatu ghalibin, ghalibin nisa' Karena ini adalah merupakan kebiasaan dari wanita. Kebiasaan wanita dalam setiap bulan 6 atau 7 hari. 6 atau 7 7 hari. Liqalihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam binti Jahsh. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama hiya rakhdatu fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin thumma ightazili fa idastanqati wa salli fa salli arba'atan wa ishrina aw thalathan wa ishrin wa sumi wa salli dikatakan oleh Nabi alaihi salatu dalil yang menunjukkan bahwa apabila wanita itu tidak mempunyai kebiasaan yang rutin dan juga tidak tidak ada perbedaan darah haid dengan darah istihadah, darahnya keluar terus. Nah, maka tajlis dia tajlis segala haid mengikuti kebiasaan wanita yang lain, menghitung masa haidnya 6 atau 7 hari dalam satu bulan. Ini adalah merupakan kebiasaan wanita. Nabi alaihi wasallam mengatakan kepada Hamnah binti Harim binti Jahsh, "Innama hiya raqdah minasyaitan." Itu adalah merupakan usikan syaitan. Gangguan syaitan. Fatahayyadi sitata ayam atau sabata ayam. Maka hitunglah masa hidmu enam atau tujuh hari. Sumaghtazili kemudian mandilah. Idastan ka'ati apabila engkau sudah bersih, sudah suci. Fasalli arba'atan wa ishrin, aw salasan wa ishrin. Maka salatlah 24 hari atau 23 hari. Ini salat 24 hari atau 23 hari. Karena perempuan yang mengalami kebiasaan haid 6 hari maka salatnya dalam satu bulan yaitu 24 hari. Nah, apabila kebiasaan masa haidnya wanita itu 7 hari maka dalam satu bulan salat 23 23 hari. Fumaghtasili ghtasili kemudian mandilah setelah haid tujuh hari, enam hari, mandilah yudzi'uki Faina dalika yudziuki karena itu sudah mencukupimu. Wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa sebagaimana para wanita mengalami masa haidnya. Rawahul khamsa dan disahihkan oleh trimidi. Hadis ini sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih kama fi al-irwa nomor 189. Ini keadaan yang yang ketiga. Ini hal-hal yang berkaitan tentang permasalahan istihadah. E, tiga dari keadaan tadi ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Saya ulangi tiga dari keadaan tadi. Ringkasan dari pembahasan ini istihadah. Yang pertama perempuan yang mengalami yang mempunyai masa kebiasaannya maka masa headnya dihitung head masa istihadah dihitung istihadah perempuan yang tidak mempunyai kebiasaan yang rutin akan tetapi dia bisa membedakan mana darah head mana dari istihadah dalam keadaan seperti ini ketika dia mengetahui sifat-sifatnya di darah head maka dihitung darah head ketika dia bisa mengetahui darah istihadah dari sifat-sifatnya maka itu darah darah istihadah bukan darah haid. Ketika selesai dari masa haid, mandi, kemudian darah yang masih keluar, maka itu darah istihadah. Mandi, solat, berpuasa. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga, perempuan yang mengalami masa istihadah yang tidak mempunyai kebiasaan yang rutin dan tidak ada perbedaan dalam keadaan seperti ini, misalkan dia keluar terus-menerus maka dihitung masa kebiasaan perempuan mengalami masa haid 6 atau 7 hari. Kemudian setelah itu mandi, darah yang keluar setelah itu itu merupakan darah istihadhah. Nah, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Nah. <clears throat> Setelah selesai dari pembahasan kitab haid, kita masuk ke bab yang baru itu kita shalah. Karena darah head, umpamanya kebiasaan apa eh, bab haid itu ditulis di akhir-akhir dari kitab taharah. Kebiasaan di semua pembahasan fikih. Setelah itu kitab kitabus shalah. Insyaallah setelah itu kita kitabu shalah. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu bilai. Walhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh